dalu menika kita sami-sami nderekaken hormat acara wisuda Purna Jaka dan wisuda Purna Dara pelepasan status Joko dan Perawan yang dalam bahasa agama disebut dengan wali matul khitan okay. Kleru Tak jarak. Maksudnya walimah iltiko il ini ketemune pesunatan loro sunatane manten lanang karo manten wadon resepsi pernikahan Engkang kalau wau sampun terlaksana akdun nikah sah menggah syariat agami sah menurut undang-undang negari. Dengan demikian, kedua mempelai sudah resmi menjadi suami istri. Gampangane jere cah nom-nom ngantene mau wes dil. Saiki dilungguhno nono kuwade dil Engko bar kare karek eh, eh dul. Oleh karena itu, terlebih dahulu kepada kedua mempelai, saya ucapkan selamat menempuh dul-dulan. Mungkin Mas Jaswanto dereng ngertos carane dul-dulan niku nganggo alat yang sampean mesti punya minimal dua hal. Pertama HP, yang kedua ATM. HP ini Mas Jaswanto niku nomornya cuma tiga digit yaitu 001. Maka tugasnya Mbak Mas Riyatun yang pertama adalah membuat dan berusaha agar supaya HP-nya Mas Jaswanto selalu berdering ojo sampai ngedrop yuk cesno terus nah, alat yang kedua Mas Jaswanto saya zaman zamannya modern uh, eh, ATM gue yakin Mas Jaswanto nggak ada ATM mergo ATM gue singkatannya alat tusuk manual lah proses kerjanya sama dengan ATM kartu itu. Pokoknya selempet no mesinnya terus di tutul no dul berobol berobol metu duit sak pirang-pirang. semenogo ATM Mas Jaswanto janji di selempet no terus di tutul no dul. Menunggu sok berobol berobol boh metu apa nih? Lo ini Mas, pengiring aja dilokno kok eh peh ketoke cilik mboten Mas Jaswanto niku cilik ketoke tapi gede kasihate mergo niku kalih riase betani keris niku mboten bain-bain namine keris Kiai Dewa Rengku gede dawa ireng tur kaku katiasane katiyasane angger ditamakno nanggone Mbak Mas riatun mangke wetenge abuh gak waras-waras nek urung sangang wulan 10 dina digawa nenggone bidan. <clears throat> Mangkane kita dongaaken muga-muga manten kekalih saged nyocoki dongane Kanjeng Nabi tanah salu fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Do nikau kabeh sira mas-mas sing usiane wis selawe punjul 18 nang do rabi Sampeyan karo Gusti Allah diparingi alat niku dikongkon gunakno. Orang ku pantes-pantesan. Masa walulikur tahun terima mbok gawe nguyah-nguyah. Ora katok nguyah walulikur tahun. Kadung metu akike kapok. Didamel tapi kedah melalui aturan syariat, melalui ikatan suci pernikahan. Aja mbok gawa nanggone ndasin kono. Apa wong sampean kok kono tak tutno ora roh kok piye? Nikah sira kabeh nang terus duwe anak keturunan sing akeh pesene Kanjeng Nabi, mergo sliramu kabeh iku sok dina kiamat tanggo bangga-banggaan akeh-akehan umat karo nabi liyane. Nun sewu anak akeh niku mboten kudu pitulas walulas songolas mboten. Yo peyok nu wong wedok peok lempok bonyok mboro basa ora kober nyoplok sapa meneh mergo dalam kaidah bahasa Arab telu niku wis diarani jamak telu niku wis akeh <clears throat> pertimbangane ngeten duwe anak telu bermutu itu jauh lebih baik daripada anak walulas ora kualitas anak telu di digulawentah sing saya didik sahabi e kai ilmu yang cukup akhlak yang karimah jadi ahli ibadah siji jadi kiai sijine jadi dokter sijine jadi dosen matoh timbangannya anak walulas tapi merke L2 kabeh lola lolok longak longok lepa lepo iwang tua tambah dosa nek iso Mas Jaswanto kaya para kiai putrane kathah dicetak dadi solih solihah Api, tapi timbangannya akeh ora iso ndadekno solih solihah ya atuk sithik mawon kalih lanang wedok padha wae dicetak solih solihah Mas Jaswanto kalih ditambahi welas kan pas selusin nah supaya anaknya soleh nun sewu mas kula nderek pesen nek badhe kumpul terutama manten anyar yang sangat menentukan api elek keturunan ojo lali Dungo minimal kaya ulangannya Kanjeng Nabi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis nama rozak tanah supaya lamun ditakdir Allah duwe putra gak gampang kena godane setan kebelet ya kebelet Pak tapi aja langsung metingkring dungo dhisik nun sewu lah Dungo niku mboten kudu bahasa Arab Engko nang Mas Jaswanto mau maksa-maksa ngapalo. Sing wedok wis siap dhewe sik melek merem nang pinggire. Sik tak ndonga sik. Allahumma lali baleni neh Allahumma lali ping telu Allahumma lali dari sing wedok wis nang ayo kul huwaile wis suwen Allah Allah Lho nek iso wong cah pule, cah santri-santri kok apa kumpul yo eh salat sunah se ora usah akeh-akeh rong rakaat. Mari sunah-sunah yo maca wiridan delok-delok Yasin ping 7, Waqiah ping 17, Tabarok ping songo Hasbunallah wa ni'mal wakil ping 184, La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping enam Sapa ngomong selak puret kan lah. Diulangi apa-apa, nenek Nah nek ora iso ya coro Jawa mboten nopo napa ora kudu bahasa Arab. Engko timbang ndonga coro Arab kleru sing diwaca. Sampai kumpul bojo ta Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nang kuwi dongane ngising. Sampai anake ya wetenge blendingen nang mencrat-mencrat. Ora iso kuwi ya nganggo kulhu ora apa-apa. Mas Suwanto bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus sadaqallahul azim. Nang terus maca donga, ya Allah Gusti, kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan dadosaken putra-putri ingkang solih, salihah. Ngoten. Sing nomor kalih kita dongakne Moga-moga rumah tanggane barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngadepi wolak-wali ing jaman sing kaya ngene iki kula jenengan nek gak teguh pendirian bahaya. Karenanya saya hanya sebentar saja mangke kula separo mawon kersane yang separo diterusne ning kula. Kula mun sering matur sing gak melurun urun gak usah cerewet, oke? Okay? kari noe rewel tiga doa yang saya maksud yang pertama doa yang paling sering kita baca dan bahkan hukumnya wajib kita baca adalah doa yang ada dalam suratul fatihah itu wajib hukumnya kalau nggak baca itu Islamnya nggak sah kok bisa iya dong tak imbu dong ben mantep fatihah kan rukunnya sholat kalau sholat nggak baca fatihah berarti meninggalkan rukun sholatnya nggak sah sedangkan sholat rukunnya islam kalau orang islam nggak sholat berarti islamnya nggak sah sama lah beda bedane kan rukun kali wajib beda wajib niku wajib nek rukun niku rukun nggih leres dadi rukun kalih wajib niku mboten sami nek rukun niku rukun lan nek wajib niku nggih mundak pinter ning wisan ning wong-wong ning wajib niku kudu dilakoni nek boten dilakoni dosa ngoten mawon tapi nek rukun kudu dilakoni nek mboten dilakoni mboten namung dosa akibate nanging mboten sah akibat meninggalkan rukun itu tidak sah salah satu rukunnya wudhu mbasuh wajah wong wudhu kok orang nganggung mbasuh wajah wudhune ora sah rukunnya sholat takbiratul ikhram. wong sholat mboten ngangge takbiratul ikhram, sholatnya ora sah rukune Islam salat wong Islam ngakune tapi kok ora salat berarti Islame ora sah menurut syariat lek menurut administrasi sah menurut administrasi data ten KTP agama Islam sah mulane diarani Islam KTP dados benjing sing mlebu swarga kita sering membaca dan itu wajib hukumnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin secara sendiri maupun bersama-sama koyok paduan suara kur amin wong akeh kita sangat berharap kepada Allah agar dikabulkan doa kita maknane amin niku ya Allah mugi panjenengan kabulaken donga kula apa makna doa tadi ibu bapak jamaah rahimahumullah doa tadi mengingatkan kita tentang peta sosial abadi dimanapun ketika kita hidup pasti kita menghadapi tiga penempuh jalan hidup yang pertama siratal ladhina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang diberi nikmat yang kedua ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya orang-orang yang dilaknat dan yang ketiga waladdallin, jalannya orang-orang yang sesat ada tiga jalan yang pertama jalan yang diberi nikmat yang kedua jalan yang dilaknat dan yang ketiga jalan yang gak nyaut sesat kulo tak ngaji serius mangke diterus nenenge jadi bapak ibu ibarat kita berjalan di depan kita ada tiga jalan yang membentang jalan yang pertama jalan yang diberi nikmat yang kedua jalan yang dilaknat dan yang ketiga jalan yang sesat namanya jalan semua dilewati orang tiga-tiganya rame bahkan yang paling ramai adalah jalan yang sesat itu paling ramai sering macet terlalu banyak pengguna setelah itu jalan yang dilaknat yang paling sepi jalan yang nikmat oke ben gak dowo-dowo hidup ini adalah perjalanan ibarat kita melakukan perjalanan sementara di depan kita ada tiga jalan yang membentang halo ini kita bahas jalan bukan jalan-jalan jalan dengan jalan-jalan niku sama apa beda melaku karo melaku melaku niku podo nopo bedo. itu jelas beda nek melaku niku melaku nek melaku melaku niku jalan itu visioner kalau jalan-jalan itu reaksioner Orang jalan itu pasti punya tujuan, punya visi. Tapi kalau jalan-jalan, biasanya gak patin duit tujuan, sak dalan-dalan, sak paran-paran. Jalan itu pasti serius, duit tujuan. Nek jalan-jalan ya santai. Dan orang pasti bisa membedakan kita mau jalan atau sekedar jalan jalan kalau jalan menempuh perjalanan biasanya serius pakaiannya rapi necis bawa koper bawa tas lewat-lewat nangkeng tas karo kipas no make up wis bedo, dan orang akan tahu pasti ditanya badai tindak pun dibu karena orang tahu kita tidak sekedar jalan-jalan tapi mau melakukan perjalanan Allahumma sholli ala Muhammad agar terjadi perbaikan-perbaikan dan perbaikan untuk meraih kebaikan. Mugi-mugi sing kula aturke wonten manfaate. Tasih kurang. Yang kedua, lek kepengin berkah selamat tentunya akhirate ilmu. Rungake. Mungkin nenggone majelis ilmu gak apa-apa tak imbui. Iki imbuhe iki imbuhe jengkel aku ngaji dijaluk imbuh barang imbuhe iku ilmu apa-apa pelajarono uang iku nek akeh ilmune enak uripe golek duit bareng ya enak hidup di zaman seperti ini ijazah penting gelar titel sarjana penting jadikan anak-anakmu bertitel bersarjana apa kono SPD sibuk mulai dewe SAG sarjana alam gaib sarjana agak gimana sarjana angel gawian sarjana angel garo sakarepmu tapi ingat ada yang jauh lebih penting daripada ijazah, daripada titel, daripada gelar. Apa? Skill. Napa, Bu? Kikil. Iku lah departemen perbadokan meneh. Skill itu keahlian. Kalau bisa harus punya skill, punya keahlian, jangan hanya mengandalkan ijazah, jangan hanya mengandalkan titel, gelar. Tapi harus punya keahlian. Uang iku lek duit sekir duit keahlian, uri enak, mulya, golek duit barang gampang tak dani. Hmm. Keahlian ilmu nang isone menggawe tahu tek to. Macet, yo nyenyek tahu yo. Ilmu mereman macul, gak ono sing ngongkon, krokotono pacule. Lek iso yo apa-apa dipelajari, sembarang iso ngono lho. Dadi nih gue enak, golek duit barang enak, soalnya duit sekil, duit keahlian kiai ini guneng ahli ceramah ahli pidato kapan ceramah di rumah kok cocok katuk mm, mantuk mantuk wena mm, mm, ya luaris hmm, ya duit duitnya yang lancar gila duit juga gampang soalnya duit cetakan duit ceng aman gak kira ditangkap polisi hmm, cetakannya nongi sore irung iso tak duit tapi gak ketangkep polisi aman assalamualaikum klotak metu hadirin hadirat kelotak jadi bapak-bapak ibu-ibu kelotak ngono maca Quran niku lek duwe keahlian kori punya keahlian bacanya fasih tajwidnya bener tartil goyahnya enak mm, mm, mm. ya lebaris kabeh-kabeh ngundang maca Quran kan munggah ndek panggung ngejer-ngejer sak sarung-sarunge mau sing ngarep ngundang wong ngejer-ngejer sing nyekel mic oh gila Malah tukang sound system di BCI panitia, soundmu dipateni. Nyapa? Mumpung durung jeblos. ini kok kori ngejer sak sarung sarungnya Tukang ini loh kapan dua keahlian. kalendernya pada karo kiai, lingkaran paunderan kabe Lewaris. Makanya anak itu harus begitu. Kita mengarahkan dan kita harus teliti kepada anak kita. Emboh gak digatek keo, didik, dibina, diarahkan, tapi jangan terlalu memaksakan. Lihat bakatnya, lihat keahliannya, arahkan. Artinya begini, tidak boleh memaksakan ganda. Bukan berarti kalau bapak tentara, anak harus jadi tentara. Lihat dulu ada potensi ndak, bakat ndak. mana miyayat kuru. Melaku dengar ngarepe pasangan yang guling kok ketok getih jire leboke tentara krungu tembak dor geblak ya ibarat tadi yang saya sampaikan Onok iwa, onok jaran, onok mano. Bakatnya kan beda-beda. Nek iwa, bakatnya ngelangi. Ya ajari dia berenang biar canggih, berenangnya pinter. Kalau kuda bakatnya lari, ajari dia berlari, kenceng larinya, juara. Burung bakatnya terbang, ajari terbang. Jangan salah pasang. iwa, bakatnya melangi, diajari mabur. Oh, jadi Indosiar. Oh, peletik gedabok, peletik gedabok, peletik gedabok. Ya kayak tadi, anak dipaksa kon dari dokter, ujian matematika oleh biji telu. Nah, fakultas kedokteran di sing gelem nerima. Paham napa mboten? Kalau kuda bakatnya dia berlari, ajari dia berlari. Ojo ya, diuring langi, kelelep, Bro. Manuk, ngertos manuk, Bu? Bakatnya mabur ya diwuri mabur, ojo diwuri melayu, keserimpung ambek suwiwine kok. Maka kalau orang tua dulu ya, lihat bakatnya anak itu subhanallah. Anak umur pitung sasi, wolong sasi, waya mudun lemah, didoke lemah, engko dikurungi ndek jero diparingi dulenan reno-reno. Endi sing dicekal-cekel gawe dulenan, wae iku bakate. Anak ning jeruk kurungan sedikit dolenan dom bolah, dom bolah, ah, sekolahno jurusan perdondoman. Iki penjahit iki kompeksi iso di pabrik tekstil. Mana dolenane palu, dok dok dok, dok, dok. sekolah Sekolahno jurusan perpaluan. Ki tukang ki, wah iki insinyur ki, minimal pemborong. Sing digedulan tembak-tembakan. Polisi, tentara, paling ndak komandan Hansip. Dulenane suntik-suntikan nah dokter. Anak sing digedulenan linggis, gawat iki maling iki rasane iki. Orang tua dulu tuh seperti itu. Sama dua anak oh, seneng nyebul, meneng-meneng bu. Bu. Lah bu, sekolah no jurusan persuuan <laughs> Kira-kira apa anakmu mandi? Pan ada anak hmm, kira ayat belajar. A'udzu Ya, ajarkan kursuskan dia kori, Oh no. Mana menang-menang belajar pidato, pojokane omah, mboten nanten sinten-sinten. Wijenannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aman rumah no karo diwasi, jauh sampe konangan. Pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur karena syukur tidak bisa memanjat sendiri mau sekolah, no jurusan perpidatuan. <laughs> Pinter pidato laris sampeyan sing seger. Setorane lancar. Loh, zaman kok ngono tuh? Saking pentingnya ilmu itu loh. Sampai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah itu bunyinya Iqra' bacalah ini kan ayat ilmu bacalah wocoen nopo sing kudu diwaca ayate Gusti Allah ayate Gusti Allah niku nopo wonten ayat kitabiah wonten ayat kauniyah wonten ayat yang tersurat wonten ayat yang tersirat ada ayat yang terucap ada ayat yang tercipta ayat kitabiah Al-Qur'an Ayat kauniyah jagat raya semesta niki sedoyo kedah dipun waca, tapi nggih tetep dalam ketentuan bismi rabbik leh maca kedah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apa? Ilmu pengetahuan empun ngantos dipisahke saking nilai-nilai keimanan ada balance, ada keseimbangan antara intelektual dengan spiritual. Manggil lek namung ikra mawon tidak diimbangi dengan bismi Robik, dadi wong pinter tapi mboten bener. Ujian fikih untuk nilai songo tapi sholat subuh ya jam songo. Sebalik eh bismi Robik mboten didukung kalih ikra bisa jadi bener tapi ora pinter. Sholat subuh bener waktu jam limo, tapi sholat limang rokaat. sing paling payah niku nek ikroknya enggak bismi robiknya juga enggak manusia paling nyenyek di dunia karena omonganku kasar gak diundang meneneng kene gak susah aku golek panggonan liyane apa ndonya ombo ae kok Kan sakniki kathah to kene ne pinter jenius, tapi kene ini bodoh, intelektualnya oke okay, tapi spiritualnya no, nol besar. Durung oleh posisi, wih ndak karu-karuan, kritis, tajam analisa pemikiran lantang suaranya hmm, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya begitu dapat jabatan impoten iso lolo lolok nih no modelnya malah bikin KPN koalisi penghancur negeri makanya ngapunten nggih ngapunten banget ngapunten banget kalau pesen jenengan lek ningali elit-elit kita pejabat-pejabat kita yang lagi geger yang lagi kesro ruwet mboten usah nderek-nderek mboten usah nderek-nderek nggih kalau lagi lihat para elit yang bertengkar gegeran pesan saya jadilah penonton yang baik wayah tepuk tangan melu tepuk tangan wis ngono ae nyantai ae nggih nggih Wah aku goleng ke mejo, sampean goleng ke bojo. nyapa melu petentengan wong namine sing elit menika nggih sampean tingali awan kuweger petentengan ndak karuan bengine KMB kumpulan mangan bareng nyapa sing ngisor kene kuweger lembelane wiritan ayat kursi sampai antem teman kursi sing dukur empu-empuan lungguh ning kursi nyapa wih santai mawon ke mawon nggih mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi lebih baik sing dereng saya dibenahi dening Gusti Allah NKRI harga mati mudah-mudahan tetap dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala perekonomian semakin membaik cinta tanah air itu wajib bagi kita agomo ageming aji dipun lampai insya Allah ke depan Indonesia semakin barokah Allahumma sholli ala Muhammad. Piro to gedene dosamu? Sak piro sih akeh salahmu? Sak akeh-akeh salahmu, sak gede-gedene dosamu. Lek wis oleh rahmate Allah, oleh syafaate Rasulullah, salahmu sing akeh, dosamu sing gedhe, ketutup kabeh lah nek wis salahmu akeh dosamu gedhe iku ketutup kabeh sing ketok mungkari amal apikmu walaupun amal apikmu cuma titik soalnya potonganmu gak kulino nglakoni apik amal apiknya cuma titik sekedar mau ber, mau tersenyum ketika berjumpa dengan saudara ketemu dulur ketemu konco pamer gusi hi menyingkirkan duri dari tengah jalan sedekah seteguk air sebiji kurma sepotong roti amal-amal kecil itu loh nek amal-amal sing elek dosa-dosa gede kesalahan-kesalahan akeh wis ketutup kabeh mergo sangka gedene rahmati Allah sangka syafaate Rasulullah ya amal amal musim cilik amal-amal apik musim titik iku sing iso nuntun sampean menuju ke surga Allah maka jangan pernah meremehkan amal-amal yang kelihatannya kecil. Kadang-kadang di dalam amal yang kecil itu terdapat ridha Allah. Kadang-kadang amal-amal kebaikan yang kecil itu yang bisa mendatangkan rahmat Gusti Allah. Eh melaku di tengah hembong kok ono paku ono beling buangan kelihatannya remeh tapi dukuniku rahmati iku Allah dukuniku ridah iku Allah namun lo pun masjid wis gak ono wongi, gak ono jamaahe kipas angin cek muter buru wur wur wur wur wur nah iki lantek setrum patenono cetek di situ rahmat Allah di situ ridane Allah masuk ke toilet umum masuk ke WC nego kono kok tinggalan tinggalannya wong mundung-mundung siramen grojok-grojok grojok-grojok sampai bersih engko anak ono wong liya mlebu cek enak aja malah mbok imbui maka malam hari ini penjenengan lungguh bersimpuh tawajuh di majelis nyemek-nyemek ini sorry saya ngelempoh-ngelempoh bokomu telus kayak mari ngompol ya itu perjuangan sebagai bukti cinta penjenengan kepada Rasulullah sebagai bukti bahwa penjenengan betul-betul mengharap dapat rahmat lan ridane Gusti Allah wajib hukumnya golongan jenengan menghormat Rasulullah sebagai bentuk syukur wajib hukumnya golongan jenengan memuliakan dan mencintai Rasulullah melalui peringatan maulid semacam ini nah lek ono sing ngomong maulid iku bid'ah maulid iku syirik macam macem ya biarkan sajalah ndak usah kita ndak usah kita reken ya biarkan saja orang dia ngomong juga pakai congor-congornya sendiri yang bikin ribut, bikin geger, bikin rame soalnya sampean ladeni makanya terus ribut, makanya terus rame ini sampean menengai calling down engko lah mandek-mandek dewe lewes wis entek kadang-kadang aneh yasinan ndak oleh tahlilan ndak oleh wes gak zamane wesan Embo. Jadi nek Yasin oleh Yasin ini surah Al-Qur'an kata fadilai, mau Yasin nabi. Sing gak oleh tradisi Yasinan, gak ono itu kok Kanjeng Nabi. Jarene ngono. Tahlil itu oleh wong tahlil ku la ilaha illallah, halala yuhallilu tahlilan. Sing gak oleh ku tradisi tahlilan. Sing gak tuntunan itu teko Kanjeng Nabi jare ngono. Aku yo mikir, nek tahlil oleh, tahlilan gak oleh. Yasin oleh, Yasinan gak oleh. Berarti lek ngono celono oleh celono nanda oleh kato oleh kato anda oleh ngeploroten ya ngono karo kotang oleh kotangan anda oleh yuk ya kewer-kewer yuk. udahlah kita ndak usah ribut soal khilafiyah kayak gitu ngapain pakai ngeributin masalah seperti itu prinsipnya simple ya tapi dulu dulu sekarang alhamdulillah masyarakat sudah tinggi kesadarannya tidak ono geger soal tarawih rong puluh, tarawih wolu tidak saya saiki apa mana soal subuh gak kunut kalau tidak kunut biar ribut biar geger saiki ndok gone landung sari orang ono wong ribut perkara subuh kunut agak kunut rate ribut gak ate soalnya wis padha gak subuhe apane sing kate diributno Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup ini perjalanan. Ketika kita menempuh perjalanan, sementara di depan kita ada tiga jalan yang membentang, apa yang harus kita lakukan? Apa diliwati KB? Lewat jalan pertama, mubeng jalan kedua, muter maneh jalan ketiga. Ini bukan jalan namanya, tapi jalan jalan kalau orang jalan harus mengambil sikap sikap yang benar supaya jalan bisa sampai dengan tujuan halo ini pengajian Bapak Sariwak tuh ini Oke. Okay. Agar jalan bisa sampai tujuan, supaya laku bisa utama, nek cara wong tuwa biyen syarate ana 5. Ana syarat 5 supaya laku bisa utama. Sorry, saya kalau ngaji itu sering kali mengungkap pituah-pituah luhur dari para sepuh dulu, nasihat-nasihat mulia saking wong tuwa-tuwa biyen yang sekarang sama anak-anak remaja wis do rapati digunakno arek nom saiki modele do ora doyan wong tuwa kladuk wani kurang duga makanya tradisi baik dari salafus sekarang sudah mulai bergeser dengan masuknya budaya-budaya yang tanpa filter kadang-kadang tanpa kita sadari menggoyahkan akidah kita ini harus kita antisipasi jujur kula prihatin Sampai niku dua anak wis SMA Alia Coba Yasin lah gak apal, wakiah lah kata sing mboten apal. Solawat nariyah, munjiat, tulki tibil kulub, do garo Iku wis SMA, alia Sebaliknya zaman dua anak isik TKA nol kecil pancingan jak nyanyi kok langsung nyaut. Lele lele le tirok ke ibu le. Wak payek. Kok langsung nyaut. Wak payek, wak payek teko tiwung ibu ayah ibu ayah dayus mentung prihatin kita nah gulung sering kula nggih pituture wong tuwa biyen tak masake pengajian ben aku darani kuno gak apa-apa ben aku darani besok Yongi nyatanya nyatane yo ya wae iso ana syarat utama syarat utama syarat pelaku supaya utama jalan bisa sampai tujuan nomor siji kudu pinter nomor loro kudu kendel nomor telu kudu tegel nomor apa kudu perigel nomor lima kudu super. dengan si temen ayo balik meneh nomor siji kudu pinter nomor loro kudu kendel nomor telu super. nomor siji kudu pinter nomor loro kudu kendel nomor telu kudu tegel tegel nomor papat kudu perigel nomor lima kudu supel oke urip niku supaya bener cara laku bisa tekan gol. nomor siji kudu pinter pinter ke, iki sing apik iki sing elek iki sing bener iki sing salah nek gak pinter gak kira tekan gon. nomor loro kudu kendel wong laku kok gak kendel orang jalan kok dihantui perasaan takut perasaan bimbang perasaan khawatir kira-kira tekan nggon apa mboten mau eh, balik mulai ora kendel kok Saman kata ngelamar arek wedok nang ora kendel, balik, Bro lagi apa assalamualaikum lagi assalam dijawab bapaknya waalaikumsalam balik kak kendel blas nomor telu kudu tegel kendel durung cukup kudu digandengi tegel tego mentolo apapun yang menjadi penghalang apapun yang menjadi rintangan harus dihadapi rawe-rawe rantas kendel tegel biar anjing menggonggong sehingga jawab anjingnya adalah kamu. Kudu mentolo. Gak mentolo ya orang tekan gon. Nomor papat kudu perigel, kreatif, dinamis, disiplin, rajin, ulet, tekun. Sing nomor lima kudu supel. Ngerti supel, Bro? Kudu susu kepel. ajer, senawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana. Jadi dalan jalan kok ketemu dulur. Nek wong sepuh biyen kalimate rugi sata bati sana. Lima-limanya harus kita miliki. Harus kita pegang. Supaya kita mempunyai prinsip hidup yang benar. Tujuan hidup kita akan tercapai. Urusan nopo ae? Misalnya ibu sampean milih mantu harus menggunakan lima rumus ini. Misalnya sampean dua anak perawan dilamar arek lanang telu kan tadi ada tiga jalan, oke? Okay? Sampean dua anak perawan dilamar arek lanang telu, arek foto, ganteng, gagak, gede dhuwur, atletis, kekar, tegap, kuning-kuning kulite sauntune pisan. Apa yang harus dilakukan, Bu? menyikapi tiga cowok pelamar putrine penjenengan nomor siji kudu pinter nek gak pinter gak kira beres kaya ngene iki panitiane gak pinter wong aku meruntus gak karuan jadi kayak kipas nek panitiane pinter mesti aku digelekno kipas minimal disediani tisu aku tonton enton wong grobyos ora karuan Ya sing kemringet mboten mriki tok, tekan kelek kemringet, selakangan ya kemringet kabeh. Aku malah mengkeret sak apa apa aku. iki. Ini kono banser ya mung sendakep mawon kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong kuwi nek atine mati kaya atimu kuwi. Nah, sing mangkel tersinggung minggato mumpung urung kok uang ini ini mati yang ngono gampang katut pengaruh nek nonggone pengajian ngene iki gayane ya kaya ustad ketune lewinteng sorban ini telung atus meter diubel-ubelno sirah tekan tungkak kaya mumi ngono you know, Tapi golek nenggone tayupan ya iso kalungan sampur. Eh. Eh, ya tukang grayangi susune sindir deh. Nah, aku sampai ngono ya langsung terkenal sak donya yo ngono kok ya. Kuwi mergo apa? Mergo atine mati. Padha karo iwak sing mati mau paham karepmu ora paham karepmu pokoknya tak sampai ngono Lih, makanya Ramadan kalau sama nak dilatih puasa bahasa Arabnya as-saum, as secara istilah syariat al-imsaku artinya me mengempet me apa menahan kaya menteri pertahanan Sakarepku sing ceramah aku kok mengempet. Mengempet dari wis tau meneng kowe Dari segala sesuatu yang membatalkan dan terutama hawa nafsu al imsaku. Makanya bakdo dahar sahur ngoten nika begitu masuk waktu puasa geng masjid geng musola niku lak kata obo-obo imsak imsak lah ngaten tahun-tahunan angger Ramadan kula jenengan pireng ngoten niku tapi ra roh karepe lan esuk nenggone sambeng mriki Pak Lurah diganti ya obo-obone masjid ngempet ngempet ngono lah sing diempet nemen apa hawa nafsu. Manusia dosa, maksiat, keliru, salah gara-gara nuruti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Berarti nuruti keinginan diri sendiri, nuruti kesenangan diri sendiri. Jawaban nuruti senengane de, nuruti karepe de. Lah wong sing bener, sing apik niku mboten nuruti karepe dhewe tapi nuruti karepe Gusti. Derek kersane Gusti Mula nafsu niku wonten sekawan jenise niku pun sering diterangno nek khotbah barang. Saya apik namung setunggal, nafsul mutmainnah. Saya telu niku welek kape. Ana nafsu amarah, ana nafsu lawamah, ana nafsu syahwiyah. Lah ibu-ibu Ramadan wingi sing akeh ya nafsu blonjo. Ayo jujur gak jujur tak tinggal mulih. Ibu-ibu Ramadan wingi kathah pundi ibadahe karo blonjone? Ramadan buri-buri ngoten nika rame pundi masjide karo pasare akeh sing no masjid apa akeh sing no pasar ibu-ibu kata pundi nek ngedalaken zakat mal karo zakat mal, lek nenggone mall no toko no pasar nggo dhuwit cilik apa dhuwit gede tapi lek petok kotak amal mbok cemplungi dhuwit sing gede atau sing cilik kok raisin yang jawabannya mulane neng takmir masjid nesu-nesu ngamuk-ngamuk gara-garane kotak amale mambu balsem iki kok selengat selengut mabu balsem digoleki sumbere teko mes kota amal dicukit lha kok ana duit satu sekelitik iki sing bar dienggo kerokan <laughs> cemplungno kuwi akhire dhuwit sak kotaki mabu balsem kabeh nawi kuwi kedadiane nanggone masjid Al Ikhlas kene saking ikhlase wong ikhlase kuwi ngono Bu Bu ngertos duit 50.000 napa mboten rupane biye. Duit seket tahun ini gue jenengan betul ten toko ten pasar nilai ini gede atau cilik? Cilik Allah seket tahun kita apa? Nah saya kita apa-apa munda apa-apa larang kok mau seket tahun itu apa? Tapi duit seket tahun ini ketemu kota amal ini dari cilik atau gede? Lanis melebu separuh lo mbok batek kena. Zaman kualik, zaman kualik. mesti mestine sing saba masjid iki sing kopian-kopian. Nah, saiki mboten, sing kopiani sabone orang masjid, ya mall, restoran, toko, pasar. Soekarno Hatta ini lo gambare kan kopian satu 100.000 iki lho. orang ngarah sapa masjid kuwi. Restoran atau toko nom mall. masjid ya gundulan karo nggawa golok kuwi. Ya. Empati murah. Ora ngandel kok tak amal kuwi nyo, nak petuk pati murah pateng pelorok nggo golok ngono kuwi. Ngerti wong Pak Lurah nek nyemplungi Yoko ya kuwi kok. ngono nek nanggap dalang nyumbangnya akeh dhewe ngundang kiai ngene ki nyumbang pira Ben lurahe nesu minggat ya ben wong lurah minggat golek gantine lurah gampang eh, golek gantine kiai kuwi angel Eh, tapi wong jenenge ngomong wong sak desa jalukane macem-macem. Mulane Pak Lurah ya, pengajian ya tokoh, wayangan ya tokoh bangun masjid ya tokoh kudunan bangun pasar ya kudu tokoh nogone tayupan ya ngemong wong akeh kok anggite gampang apa ya dadi lurah mulane aku moh kon dadi lurah wis ngene ae tak telateni wis renese ra karuan kok Ya Allah. Itulah kita namanya nafsu itu seperti itu, Bu. Bu. Jawab nggih. Latihan ngempet nafsu neh jenengan misalnya umbah-umbah, ngumbah kelambine bojo, ngono saya kelambi ana satu 100.000. Ngono ku jenengan balekno ton jenengan cukup? ceng banter dibalekno to dijukuk? Dikekno bojo di dipek? Maling kabeh. Apa nemok? Nemok kono jero sak Sapa muni opahe? Opah nyolong. Rapopo jenengan juga, jenengan pek rapopo, tapi yang ngomong kondo sama bojone. Mas, apa ya? saya kini nyelokan macam-macam apa papa. saya kini ngono kape. papa. ngedosnya udah selesai belum papa? saya ngelanang udah dong ma, papa tadi ngedos dapat dua kedok. Sekalian papa bawa pulang damen empat gendel. Saiki tua tua cekelane HP Android tok. Eh, pinter WhatsAppan wesan. we anan ngarit iki dipoto sake ambek arite ceklek. nanti sake wis bek arite delek dhuwur sake dipoto ceklek. Kirimno lewat WA nang bojone. Ma, papa ngaritnya udah dapat satu sak penuh. Sing wedok ya mau ketinggalan, no ini pawani cowek ambek uleg di dipoto, ceklek. Hmm. Mama juga udah nyambel nyiapin papa kok. Tinggal ulek deh. Ntar papa pulang, mama makan bareng papa. Mama tunggu ya pak. Hmm, hmm, hmm. lanang teko, udah pulang pak. Udah dong, kan tadi papa udah WA. Ya udah kalau gitu yuk makan pak, sambelnya udah siap. Ntar dulu mah, papa mau ke belakang dulu sekalian papa mau ngerok teledong. Sambeng, sambeng. Jian tenan. Nah. Mak rasanya nyentak-nyentak we. Nyentak-nyentak uang ini ngapunten bu gak apa-apa sampean cukup sampean pak tapi ngomong pak aku ngubah klambine sampean sing putih lho Pak no sakeno dhuwit 100.000 tak gawene Pak ya tak peke ya nanti gawe nanti pek umpamane asline pe takekno sampean kok nah, peken gawean kuwi resmi wae sampean sah halalan thayyiban tapi lek sampean ngomong Pak klambine sampean seputih lho tak umbahno sakeno dhuwit 100.000 tak peke ya jo grene tak geno warung kuwi utang kuno warunge 30.000 kok gere wajib mbok no, ate mbok pek dosamu bodoh karo buluh maling kapok ora kowe wong wedoke sembrono kadang ngumbak lambene wong lanang satu dhuwite 100.000 cukup eh, meneng era ngom lanang nek gula iki celulat celulu kaya wong bento anyaran Kabeh klambi sae diowok-owok ning ora eneng nondi. Ngono ku rekane ya takok. Kowe goleki apa ta Pak Ranjene kok celulat, celule goleki apa? Duwe. Nakeh to piye? 100.000. Ambo dekek endi? Ngeleng ku yo ya nanggone sak klambi. Klambi sing ndi wong klambimu ya akeh ngono kok. Dapak wong aku lali kok. Mulane to mulane lek nderek dhuwit sing primpen 100.000 ki akeh. Gayane ngono padahal dhuwite wis entek. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, sing penting sing penting guyu rukun nggih kuncine supaya iso guyub rukun aku awan mau dikai materi tentang mem membina iman takwa akhlakul karimah guyub rukun saiki yang ngono maneh mempererat tali persaudaraan masing-masing harus menjalankan fungsinya dengan baik the right man on the right place the right man on the right job nah, itu artinya rondo royal ya kullu ya'malu ala syakilatih masing-masing menjalankan fungsinya dengan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing harus mampu mengendalikan diri harus mampu menahan diri le ancen gak nih yo cok gelem i bagian niku le ancen gak nih ya cok dilakoni malah loro abe ngerusak tatanan masyarakat misalnya kaya aku biasa ngulang ngaji Nah, terus kok karo presiden diangkat didadekno menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Menko Polhukam neng aku gelem itu jenenge aku wong kopla ya hancur siapa ngomong persis no sik munggah mau munggah rene tak terjahit lambemu ini lo gak gawe contoh mau ngaku lo sing biasa biasa mulang ngaji lo kok tenok menteri Menko Polhukam terus aku gelem. Iki aku lak wong koplak ajeng ayo persis mana Ya negarane yo dadi hancur ndak karo-karuan to wong ora bagianku kok aku gelem-gelem ae. Oh biasanya aku gak main ulang haji ya. Alifat ka kapdoma'ku domaku. Abantrono. Alifat ka kapdoma'ku Sindo masuk kafat kakak Sindo masuk, sindo masuk Aku suka susu tolong lek nekei susu kudu loro. Lek susu kudu loro. Nek cuma siji jenenge su. Nek loro jenenge Nek telu jenenge Nek papat jenenge Malah eling aku. Tahu mlebu ndok kantin takoni, Mas, minum apa, Mas? Ya, aku mau ya, susu, Pak. pakai es mas ya namanya susu ya pakai es kalau nggak pakai es namanya uh, uh. susu kalau nggak pakai es namanya ya kalau nasi bebek itu harus pakai B kalau nggak pakai B namanya nasi es ngaji alif baka alif baka surai alif doma o oh. bakot kaba baka surabi batoma bu membat kama tak berkata mendoma mu matamu bebe kok terus gelem ditanya nomenko polhukam yo jenenge wong ngene wong gak genah. Wes, mangkane desa kene khususe kecamatan kabupaten desa rukun. Ayo berpijak pada hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki sering disampaikan kalih para mubalig, sering disampaikan para kiai para ustaz saya hanya mempertegas saja dan ini juga sering saya sampaikan supaya masyarakat ini podo ngerti fungsinya dewe-dewe dan ini guyub rukun soalnya kapan masyarakat iso guyub rukun yang turun adalah rezeki kenikmatan dan keberkahan tapi lek gak gelem rukun senengane congkrah gegeran yang turun adalah bencana musibah dan malapetaka Na'udzubillah min Imamun dunia biar arbaati Asia. Tegak dan kokohnya dunia ini karena empat hal Dunia ini akan kuat, kokoh, tegak apabila ditopang oleh empat hal Negara ini akan kuat, kokoh, tegak jika didukung oleh empat hal daerah, kabupaten, kecamatan, desa akan menjadi kuat dan kokoh apabila ditopang oleh empat hal ini. Apa saja? Pertama, soalnya waktunya terbatas. Petang puluh tahun ah. <laughs> oh, nyen pangapunten Bu, pulau niki lho pirang-pirang dino burung mulih. Kok mulai? Aku lo mulai ke Hongkong winginane seminggu. Tak mulai Tekokong langsung Kalimantan. Kalimantan petang dino. Mari Kalimantan Jakarta sedino, mari Jakarta Papua. Neng Papua telung dino, teko Papua lu ndak mulai aku langsung iki mau neng pakai saji. Eh gak pakai saji. Kalipare, teko paling Kalipare berpaya terus saya kido gini, lo kurung mulai. kamu ngomong kapok? Makasih mulane sama ndak ngerti yo. Wes pertama bi ilmil ulama dengan ilmunya ulama. Yang kedua bi adilil umara dengan adilnya para pemimpin. Ketiga bisa khawatil agnia dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Keempat tidak khawatil fukara dengan doanya orang-orang miskin. Salah ya aku buka kok no. Jadi nomor siji ilmu ulama, nomor loro adile pemimpin nomor telu lumane wong suge. nomor papat dungane wong larang salamu ngapok-ngapok wong Allahumma sholli ala Muhammad lu nggak apa-apa, memang malam ini kita berusaha gendeng kok. Gendeng katersnan, gendeng cinta kita kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaat. Amin Allahumma gendeng cinta kita kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Amin. Allahumma. Supaya cinta kita kepada Rasulullah kuat dan keinginan untuk selalu mencontoh dan meneladani perilaku Rasulullah ya kuat. Para alim mulangi dongo. Sareng-sareng ditirokno nggih dongane Sing purun nirokno maca donga niki kula dongake rumah tanggane bahagia. Putra putrine solih solihah. Rezekine kathah. Rezekine lancar. Duwite kathah. Masya utangan. Kok mau penggaweanmu tukang utang. <clears throat> dirokno bareng-bareng. Sing ra gelem meru nirokno, muga-muga lambene udunen ngisor ndukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi hafal nggih Lho pun kula waos arang-arang ngoten niku sik dereng hafal Ya pun pisan kas ditirokke sing boten saged Tolong pura-pura mangap-mangap nggih. Yuk ben pantes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi sampun apal ayu ayu oon Bon, gak apal ya wis minimal nate maos donga niku sareng-sareng dongane jamaah niku diijabahi Gusti Allah. Donga niku artine ngeten, Allahumma duh Gusti Allah. Inna nas'aluka. Sak temene kita sedaya nyuwun dateng panjenengan <clears throat> husnal mahabbah ing baguse katresnan, baguse cinta wa husnal mutabaah lan baguse nderekaken cinta akan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akwalihi ing dalam pengendikan-pengendikane Kanjeng Nabi wa ah wa af'alihi lan ing dalam <clears throat> perbuatan-perbuatane Kanjeng Nabi wa ahwalihi lan ing dalam sedoyo tingkah-tingkahipun kanjeng Nabi. Artinya di semua aspek kehidupan kita memohon kepada Allah agar dibimbing dan diberi kekuatan sakit nyuntuh datang kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam rumah kita, dalam keluarga kita harus ada Muhammad Muhammad kecil. Artinya anak-anak kecil dalam keluarga kita akhlaknya harus seperti Muhammad waktu kecil. Dalam rumah kita, di keluarga kita harus ada Muhammad-Muhammad remaja. Anak-anak remaja yang tinggal di rumah kita harus bisa seperti Muhammad ketika remaja. Di rumah dan keluarga kita harus ada Muhammad-Muhammad muda. Orang-orang muda dalam keluarga kita harus seperti Muhammad waktu muda. Di rumah dan keluarga kita juga harus ada Muhammad-Muhammad tua. Artinya orang-orang tua yang tinggal di rumah kita, yang tinggal di keluarga kita, harus bisa mencontoh Muhammad ketika sudah tua. Halo. Makanya kalau namung badai ngajak penjenengan ngaji tentang 3N sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan upaya kita untuk meneladani perilaku-perilaku Rasulullah. N yang pertama nunut. nopo Bu? Kurang banter. N yang kedua nurut. nopo Bu? N yang ketiga nutut. Wes, ngaji tiga n N nomor siji nunut, N nomor loro nurut, N nomor telu nutut. Pun diterangke setunggal-setunggal. N yang pertama nunut. Lapo kok kudu nunut? Kita sadari bersama bahwa zaman ini kalau digambarkan mirip dengan zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Di mana pada zaman Nabi Nuh karena banyaknya umat yang kafir, karena banyaknya umat yang menentang Allah, maka diturunkan bencana, diturunkan azab oleh Allah, tenggelam dalam banjir air. Kok wis suwe? Memang tenggelam dalam banjir air. Nah, zaman sekarang ternyata banyak yang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran, banjir kezaliman. Siapa yang selamat dari tenggelam dalam banjir tersebut? Kalau pada zamannya Nabi Nuh, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang selamat dari tenggelamnya banjir adalah orang-orang yang mau nunut praune Nabi Nuh. Sing selamat ya iku wong-wong sing gelem nunut praune Nabi Nuh. Sopo wae Pokok gelem nunut praune Nabi Nuh, selamat. Mboten kerem. Tapi sopo wae kok gak gelem nunut praune Nabi Nuh, dia akan mati tenggelam dalam keadaan kafir. Sekalipun dia orang dekat, bahkan putranya Nabi Nuh sendiri yang bernama Kanan, karena nggak gelem nunut perahu, dia mati tenggelam dalam keadaan kafir. Padahal gua putrane Nabi Nuh. Sampai istrinya Nabi Nuh yang bernama Bunuh. Lah iya toh, istrinya Pak Eko namanya Bu. Istrinya Pak Sadam namanya Bu. Istrinya Pak Yanto namanya Bu. Istrinya Pak Lurah namanya Bu. Istrinya Nabi Nuh namanya Oh ndak gelem nunut nang perahu. Ya kerem. Matine kafir. Ini pelajaran ibu-ibu. Istrine Nabi api- e menungso niku lak Nabi. Lah istrine Nabi lek gak gelem iman matine kafir sok mlebu neraka padahal iku bojone bojone apa makna terima bojone ustad mboten ustad ustad ustad tingkat RT ngene kadang-kadang bojone mlewetene rambetai salaman gak tangannya dicucup disungkem ora gelem kon gak roh ha aku ngono bojone ustad salaman kudu nyucup tanganku nyoh nyoh hmm, hmm, kok bojone ustad wong bojone nabi mawon yen boten purun iman matine kafir sok nang akhirat mlebu neraka naudzubillah min Hoi Putrane Nabi Nuh sing jenenge Kanan niku gak gelem iman ya kerem, mati, kafir, mlebu neraka. Nah pun saniki kalau di zaman seperti ini banyak yang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Siapa yang selamat? Ya wong-wong sing gelem nonot perahu. Ayo to nyauto. Sing selamat ya iku wong-wong sing gelem nonot ne. Wis gak ono. Nduk endi lek goleki praune Nabi no. Ya praune pewarise Nabi. Wong Nabi wis gak ono. Sinten pewarisnya Nabi? Al ulama warasatul ambiya. Ini eh, mbah gak nyaut tok. Wong-wong alim para kiai niku pewarisnya para nabi. wa ala Muhammad. Iman kita harus bisa mengekspresikan amal solih amanu wa amilus solihat itu satu petunjuk bahwa iman itu merupakan penggerak amal-amal soleh semakin kuat keimanan semakin banyak amal soleh yang dilakukan semakin lemah keimanan maka amal solehnya akan semakin sedikit maka sekali lagi iman yang ada di hati kita harus mampu menggerakkan amal-amal kebaikan wong iku lek gak duwe iman gak iso ngelakoni amal soleh wong iku lek gak duwe iman tumindake jahat gampang ngelakoni maksiat tapi kapan ono imane kate jahat kate maksiat iku direm Lapo wong kok sampai jahat, lapo wong sampai ngelakoni maksiat, kenapa berbuat dosa? Soalnya gak ono imane maka nggak ono ceritane copet mau beraksi kok mau niat Bismillahirrahmanirrahim nawaitul nyopeta sunnatan lillahi ta'ala amal-amal yang dilakukan oleh manusia itu merupakan ekspresi dari apa yang ada dalam hatinya tak gambaran sing gampang difahami sing metu teko cucu e ceret iku ya apa sing dadi isine ceret <clears throat> yang keluar dari cucuk ceret itu ya apa yang menjadi isinya ceret jawaban kapan ceret iku jero kok isine teh disuntek teko cucuke ya metu ceret niku kok jero isine jahe disuntek teko cucuke ya metu Ceret iku kok isi isine susu, disuntek teko cucuke ya metu. Nek susu langsung loro. Lha lek cuma siji jenenge su ngono tok. Lek siji jenenge lek loro jenenge ah, lek telu jenenge lah ngono. Aku malah kelingan tau mlebu kantin ditakoni karo pelayane minum apa mas jumbo kok dipanggil mas paling ya enom ketok eh aku yang jawab susu mbak pelayane tanya lagi pakai es mas ya mesti mbak namanya susu ya pakai es kalau nggak pakai es tuh namanya uu aku yang ngun ya tunggalnya nasi bebek itu harus pakai B kalau nggak pakai B namanya nasi ee -e mu iku Ceret, lek jero iku isine kopi disuntek teko cucuke ya metu kurang banter ceret iku kapan jero isine dawet disuntek teko cucuke ya metu nah, ceret kapan jero isine oyo disuntek teko cucuke ya metu Oyo. iya, walaupun ditulis ditulisi kawedi teh manis. Kan rupane mirip toh sak muntuk eh bareng yang mirip. Jopo tulisannya kau di teh manis, tapi lek njero isine oyo. Sak waktu-waktu disuntek mancur teko eh yo. Ya, oyo, gak kira teh. Maka jangan mudah tertipu dengan penampilan luar. Kadang BMW body menipu wajah, Loh, kadang lain di bibir, lain di hati. Mohon maaf. Ojo gampang tertipu karo penampilan luar. Penampilan luare rapi, tulisannya teh manis, jelas. Tapi wong jero isine uyo Disuntek metune ya. Oh yo, iya, jopo lek macak medeni wong penampilane. Jubahe serah lemah. Kan karo nyaponi sampah. Sorbane dawane 870 meter. Tasbih meter. umum mung kelapa direntengi. Diluk-diluk ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya deloken jeroane, nilai kita tekan jerone. Ayo cowok-cowok, mas-mas, maka sampean jangan mudah tertipu dengan penampilan luar seorang cewek apalagi di era seperti ini banyak yang tipuan taman waro foto untuk gue Facebook hmm, hmm. ketok kinyis kinyis kincelong kincelong iku penampilan luar ketok api cemerlang mencorong Anjay gawe kamera beautiful gawe kamera 360 yo mingis-mingis padahal aslinya lo geribal geribal. ajur ya wis mangkane kena digawe ukuran Uang iku kapan nduk jero atine ana iman sing kuat metu teko lesan mesti ucapane apik tak baleni wong iku kapan nduk jero atine ana iman sing kuat atine apik metu teko lesan rupa omongan ya dadi omongan api keluar lewat bibir dan mulut perkataan pasti perkataan yang baik mergo dasare ini api. Allahumma sholli ala Muhammad